Dengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Kembali kami akan hadirkan Kajian ilmiah dari bahasan syarah akidah ahlus sunnah wal jamaah Dan bahasannya akan kita simak secara langsung Dari Masjid Imam Ahmad bin Hambal Dari poin yang ke-72 Ahlus sunnah wal jamaah menegakkan jihad Fi sabilillah terhadap bersama ulil amri Alhamdulillah kajian sudah dimulai Kita langsung saja menyimak dan mengikuti bahasannya untuk di pagi hari ini kita simak bersama berikut tayangannya. Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah SWT dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita pada hari ini masuk ke poin 72. Poin ke-72 Al Sunnah wal Jamaah menegakkan jihad bersama ulil amri Ahlu sunnah menegakkan jihad bersama ulul amri. Dasarnya tentang jihad ini harus dengan ulul amri. Itu dasarnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan juga penjelasan para ulama salaf dan juga dibahas dalam kitab-kitab akidah bahwa hak jihad ini haknya ulul amri, bukan hak setiap orang, bukan haknya ustad, bukan haknya dai, bukan haknya tokoh masyarakat atau yang lainnya. Akan tapi jihad ini bersama ulul amri sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab akidah di antaranya dari kitab-kitab akidah yaitu dalam akidah Al-Tahawiyah disebutkan wal hajju والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما قد إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة dalam aqidah tahawiyah والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما haji dan jihad akan tetap berlangsung tetap berjalan tetap ada bersama ulil amri jadi jihad tetap ada, haji dan jihad tetap ada, tetap berlangsung bersama ulil amri dari kaum muslimin. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau orang yang jahat, orang yang zalim? Haji dan jihad ini berlaku sampai hari kiamat. Tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu dan tidak dapat dirusak oleh sesuatu. Arti jihad ini tetap ada bersama ulil amri. Pembahasan jihad di dalam kitab-kitab akidah dibahas oleh para ulama ahlu sunnah untuk menjelaskan bahwa jihad ini menunjukkan tentang wajibnya jihad dan jihad keutamannya sangat banyak merupakan puncaknya amal jihad amal yang paling utama dari seluruh amal. Nah, dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat untuk menjelaskan tentang disyariatkannya jihad ini dan juga untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat di antaranya yaitu Syiah dalam agama Syiah bahwa jihad itu tidak ada sampai munculnya imam muntazar, imam yang mereka tunggu. Selama imam itu belum muncul, maka tidak ada kewajiban jihad. Bahkan bukan hanya jihad bagi mereka, tidak ada kewajiban Jumat dan yang lainnya. Karena apa? Imam yang mereka tunggu belum muncul. Ini pendapat yang sesat. Begitu juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa jihad itu cukup dengan hawa nafsu saja. Tidak ada jihad melawan musuh, tidak ada jihad dalam artian perang. Ini pendapat dari Tarekat Sofia. Pendapat ini juga sesat. Begitu juga pendapat yang mengatakan bahwa kita harus mengangkat imam sendiri karena imam-imam yang ada adalah imam yang zalim dan kafir seperti pendapatnya Khawarij. Ini pun sesat. Karena mereka tidak mau berjihad bersama ulil amri. Karena mereka anggap ulil amri yang ada itu telah kafir keluar dari Islam. Ya mereka jihad menurut cara mereka sendiri. Dan di antara pecahan mereka juga yaitu mereka melakukan pengerusakan, pengeboman dan yang lainnya yang dianggap oleh mereka sebagai jihad. Ini pendapat-pendapat yang sesat dan menyesatkan. Dan bahkan juga ada lagi yang lain setiap tindakan atau setiap e, pengerahan kepada masa dan yang lainnya dianggap oleh mereka jihad. Ini juga salah. Jadi jihad ada ketentuannya ada syaratnya, ada rukunnya. Jihad ibadah, sebagaimana haji ibadah, jihad juga ibadah dan harus berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh oleh syariat Islam. Ikhwan fiddin, azakumullah. Jadi saya jelaskan tadi bahwa dibahas jihad oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah untuk menunjukkan yang pertama bahwa jihad erat hubungannya dengan masalah akidah. Yang kedua untuk menunjukkan tentang disyaratkan jihad. Yang ketiga menunjukkan tentang bahwa jihad seutama-utama amal. Dan yang keempat untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat yang meneriakkan jihad tetapi mereka tidak mengikuti syariat Islam ini. Ikhwan azakumullah. Jihad juga dibahas oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab fikih. Di dalam kitab fikih setelah pembahasan tentang masalah ibadah, dibahas tentang masalah jihad dan dibahas tentang hukum-hukumnya yang berkaitan dengan jihad. Jadi masalah ini dibahas dalam kitab fikih dan dibahas juga dalam kitab akidah. Maka saya masukkan tentang jihad ini di dalam buku Syarah Akidah Al-Sunnah wal Jamaah karena jihad berkaitan erat dengan masalah akidah. Poin yang ke-72 Antum melihat bukunya, poin yang ke-72 halaman 547 dari Syarah Akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Jihad adalah salah satu syiar Islam. Jihad adalah salah satu syiar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya. Kedudukan jihad dalam agama sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Jihad Bismillah tetap ada sampai hari kiamat. Oh, jihad merupakan puncak amal. Sebab Nabi SAW menyebutkan Rasul amri al-islamu Wa amuduhu as-salatu wazir wa sanamihi al jihad fisabilillah. Kata Rasulullah SAW, bahwa pokok urusan ini adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Jadi pokok urusan agama Islam ini, pokok urusan seluruhnya, Rasul Amri al-Islam. Itu Islam. Yang pertama maknanya syahadat. Ya, semua harus kembalikan pokok urusan kepada yang pokok dasarnya syahadat. Atau yang kedua, bahwa seluruh urusan harus dikembalikan kepada Islam. Yang kedua, wa amudu salat. Bahwa tiangnya agama Islamilah salat. Wa zirwatu sanamiha jihad bisabillah. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Puncak dari agama ini jihad di jalan Allah. Sekarang kita bahas tentang definisi jihad. Definisi jihad secara bahasa Kata jihad diambil dari kalimat jahada. Al-jahdu atau al-juhdu. Artinya al-taqa, al-mashaqqa, al-wus'u. Yang berarti kekuatan, usaha, susah payah dan kemampuan. Ini dalam kamus sana Arab dan juga dalam kitab dalam kamus Mu'jamul Wasir Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah yang wafat tahun 425 Hijriah Al-jahdu berarti kesulitan dan al-juhdu berarti kemampuan. Ada pun jihad masdar dari kata-kata jahada, yujahidu, mujahadatan, wajihadan. dan Menurut istilah syar'i yang dikatakan al-jihad, al-jihad muharabatul kuffar wa huwa al-mubalaghatu wastibraghu ma fil wus'i wa taqa min qawlin aw amalin. Jihad artinya memerangi orang kafir yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan atau perbuatan. Ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Jadi jihad artinya memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan atau perbuatan. Kemudian al-jihad wal mujahada istifraqul wus'i fi mudafa'atil adu. Jihad wal mujahada istifraqul wus'i fi mudafa'atil adu. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Jadi mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Jadi disebut dengan jihad itu artinya memerangi orang-orang kafir. Memerangi musuh-musuh Islam. Tapi ini yang perlu diperhatikan harus ada ketentuannya. Harus ada syarat dan rukun yang disebutkan oleh para ulama. Jadi bukan sekedar asal memerangi orang kafir atau membunuh orang kafir ini nggak boleh. Dan nanti ada penjelasannya. Kemudian para ulama menjelaskan tentang jihad ini dengan banyak ketentuannya. Tidak tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang penting jihad. Tidak. Ada ketentuan-ketentuannya dan ada syarat-syaratnya. Sebab tujuan disyariatkannya jihad dalam Islam, tujuan disyariatkan jihad dalam Islam agar tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan disyariatkan jihad agar tegak agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 193, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah sehingga tidak terjadi fitnah wa yakuna dinu lillah dan agama ini semuanya milik Allah fa in intahu fala udwana illa alal zalimin dan jika mereka berhenti maka tidak lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang dimaksud dengan fitnah di dalam surah Al-Baqarah ayat 193, yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan, kekafiran. Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan, kekafiran. Ibnu Jarir Al-Qabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah, beliau berkata, Perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada lagi penyembahan kepada berhala. Tidak ada lagi kemusyrikan dan lainnya. Sehingga ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Ya, tujuan disyaratkan jihad agar tegak agama Allah. Agar manusia seluruhnya beribadah hanya kepada Allah. Agar manusia semuanya mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi sebab terjadi perang itu adalah kekufuran. Dan tujuannya agar hilang kekufuran itu dan manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamul Mannan kata beliau, maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah bukan sekedar menumpahkan darah orang kafir. Dan juga bukan sekedar mengambil harta mereka, akan tetapi tujuan dari jihad agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan atau mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan dan lain-lain yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah yaitu syirik. Apabila fitnah kemusyrikan ini sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak lagi pembunuhan dan tidak lagi perang. Dalam Tafsir tafsir kami Rahman bi tafsir kalam manan. Ya, tujuan jihad itu agar agama Allah ini tegak. Semua manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jadi bukan sekedar membunuh orang kafir, bukan. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang meneriakkan jihad dengan merusak ya, membunuh orang kafir, merusak bangunan, bahkan mereka juga membunuh anak-anak, membunuh perempuan, dalam Islam tidak dibenarkan syariat. Dan ini bukan jihad sama sekali. Bahwa inilah teror. Dan bukan jihad. Dan inilah kekacauan, kerusakan, dan yang lainnya. Dan Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Karena Islam datang membawa maslahat dan menghilangkan mafsadah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan mengatakan jihad, ini semua batil yang mereka lakukan. Semuanya batil dan justru merusak nama Islam karena dikaitkan kepada Islam karena Islam tidak pernah menyuruh yang demikian ini pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan menisbatkan diri kepada Islam dengan perbuatan kerusakan dan juga mereka menisbatkan bahwa, bahwa perbuatan mereka itu termasuk jihad ini bukan dari Islam bahwa Islam datang membawa kemaslahatan Islam datang membawa kedamaian Islam datang mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah SWT dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Adapun merusak yang mereka lakukan gak ada manfaat sama sekali buat mereka gak ada manfaat buat Islam juga gak ada manfaat sama sekali. Tapi kalau jihad dalam artian syar'i bersama ulil amri dan betul-betul dilakukan dengan ikhlas karena Allah, dan itu banyak manfaatnya seperti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga yang perlu diingat bahwa tentang pensyariatan jihad, pensyariatan jihad itu bukan dari awal. Dari awal Islam belum disyaratkan jihad. Disuruh sabar oleh Allah Taala. Nabi SAW disuruh sabar selama 13 tahun di Mekah. Padahal di situ ada sahabat-sahabat yang disiksa, bahkan ada sahabat yang dibunuh, bahkan Nabi SAW diusir. Belum ada kewajiban jihad. Yang ada di disuruh sabar karena kondisi pada waktu itu kondisi lemah. Sama seperti sekarang kondisi umat Islam kondisi lemah. Maka belum ada kewajiban jihad pada waktu itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah itu pun enggak langsung ada jihad dua tahun di Madinah, Nabi juga tetap menegakkan syariat Islam yang lainnya. Sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Belum ada kewajiban jihad. Kemudian juga pada waktu perang badar, para sahabat juga tidak siap waktu itu. Tapi Allah tetap memerintahkan mereka untuk berperang dan Allah SWT membantu mereka dan menang dalam perang Badar. Ya, kalau untuk hitung 13 tahun di Mekah, kemudian setelah itu 2 tahun di Madinah, 15 tahun baru kemudian disyariatkan jihad. Jadi suruh sabar dalam dakwah ini 15 tahun. Setelah itu baru diwajibkan jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan di sini bahwa jihad ada tiga macam. Jihad ada tiga macam. Yang pertama jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Dan ini termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj, surah Taubah dan juga dalam surah Al-Anfal. Menurut Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani yang terkenal dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah beliau mengatakan jihad menurut syariat adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir jadi jihad melawan musuh yang nyata istilah jihad digunakan juga untuk melawan hawa nafsu melawan syaitan dan orang-orang fasik. Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar agama Islam, belajar dengan benar, lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan syaitan dengan menolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Jihad melawan orang kafir dengan tangan, harta, lisan dan hati. Adapun jihad melawan orang-orang fasik dengan tangan, lisan dan hati yang disebutkan oleh Al Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari di juz yang ke-6. Nabi SAW bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Rasulullah SAW bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis ini sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jihad menurut syariat Islam, jihad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Taala dan menolak apa yang dibenci oleh Allah. Jadi jihad menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau rahimahullah mengatakan mencurahkan yang dikatakan jihad itu mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan melak semua yang dibenci oleh Allah. Beliau juga berkata bahwasanya jihad pada hakikatnya adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah dengan iman berupa iman dan amal saleh dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam ini ini mencakup setiap macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang muslim yaitu meliputi ketaatannya kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya kesungguhannya mengajak atau mendakwakan orang lain untuk melaksanakan ketaatan yang dekat maupun yang jauh, muslim atau orang kafir dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan selain itu. Ini dalam majmu' fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ke-10. Jadi jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah menegakkan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan dan menyerahkan segenap jiwa raga untuk mencari keridhaan Allah. Akan tapi bila seorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya. Saya ulangi, bahwa jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah, menegakkan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan dan menyerahkan segenap jiwa raga untuk mencari keridhaan Allah. Akan tapi bila seorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya. Jadi barang siapa yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, memperoleh harta rampasan, menunjukkan keberanian, mencari ketenaran atau kehebatan, maka ia tidak akan mendapatkan ganjaran dan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kalau orang jihad bukan karena Allah, maka tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia jihad supaya dikatakan orang pemberani, dikatakan orang yang hebat, dikatakan bahwa dia adalah orang yang betul-betul dikenal atau sebagai pahlawan maka nggak ada artinya dan tidak mendapatkan ganjaran dan tidak mendapatkan pahala atau orang yang jihad sengaja untuk mendapatkan harta atau mengambil harta orang lain ini tidak dinamakan jihad sebab Nabi menyebutkan jihad setelah Nabi ditanya ya Rasulullah bagaimana ada orang yang berjihad tujuannya untuk mengharapkan ghanimah rampasan perang ada orang berjihad supaya dia dikenal menjadi orang yang terkenal. Ada orang yang berjihad supaya dilihat kedudukannya. Tantas di ya Rasulullah orang yang yang dikatakan jihad di jalan Allah itu? Nabi SAW menjawab, "Mengqatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Jadi jihad Bismillah itu jihad semata-mata karena Allah, bukan mencari harta, bukan mencari kedudukan, bukan mencari ketenaran, bukan ingin menjadi pahlawan, bukan ingin mengharapkan dunia, bukan. Tapi tujuannya dia semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Ojihad ini merupakan amal yang utama dan banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan jihad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan jihad dan banyak hadisnya tentang keutamaan jihad. Kau dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali tentang jihad ini banyak sekali di dalam Al-Quran yang nanti antum bisa lihat seperti dalam surah Al-Baqarah di ayat 190 Allah berfirman wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin dan perangilah jalan Allah orang-orang yang merangi kamu tetapi janganlah kalian melampaui batas sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Kemudian juga ayat yang menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya-, ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang sabar. Dalam surah Ali Imran ayat 142 Begitu Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 73, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 73 dan juga dalam surah At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka wa ma'wahum jahannam tempat tinggal mereka jahannam wa bi'sal masir dan jahannam itu sejenak kita tempat kembali Allah juga berfirman jahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'alaikum fid dini min haraj dan berjihadlah kamu dengan ya Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama Allah juga ber, itu dalam surah Al-Hajj ayat 78. Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 52, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan jihadlah bihi dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Dalam surah Al-Furqan ayat 52. Kemudian hadis Nabi SAW Untuk melihat hadis Abdullah bin Mas'ud. Satu lagi dalam surah As-Saf. Coba ayatnya dalam surah As-Saf untuk melihat di ayat 10 dan di ayat 11 dalam surah as saf Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Wahai orang-orang yang beriman Maukah aku tunjukkan Suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui jadi disebutkan oleh Allah dalam surah as saf ini bahwa Allah akan tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan manusia dari azab yang pedih. Yang pertama iman, yang kedua jihad. Dan jihad dengan harta kalian dan jihad dengan diri kalian. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat di halaman 550 dalam buku Syarah Akidah yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama? Rasulullah saw menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab, jihad di sabillillah Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang amal-amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling utama dan paling dicintai Allah. Yang pertama yaitu salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti pada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Ini amal-amal yang paling utama. Dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Mu'minun yujahidu fi sabillah binafsihi wa malih." Manusia yang paling utama yaitu orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Kemudian Bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Mu'minun fi syi'bin min asy-syi'abi yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi. Seorang mukmin yang berada di sebuah lereng bukit yang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari kejelekannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga sahabat Abu Dzar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyul a'mali afdal?" Qala al-imanu billah wal jihadu fi Wal jihadu fi sabilillah. Abu Dzar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amal apa yang paling utama?" Maka dijawab, "Iman kepada Allah dan jihad di jalannya." Jadi iman kepada Allah dan jihad jalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Inna al amali ba'da salati al-jihadu fi sabilillah ta'ala." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seutama-utama amal sesudah jihad, sesudah salat. Sesungguhnya seutama-utama amal sesudah salat itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musafnya dan disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berjihad dan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali, tidak terbatas. Oleh karena itu jihad adalah kebajikan yang paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim dengan kesepakatan para ulama. Bahkan jihad lebih utama dari ibadah haji, umrah, sholat sunnah, dan puasa sunnah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Sampai Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-islamu, wa amudu as-salatu wa zirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Pokoknya perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jar'a alaihi amaluhu alladhi ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan Rasul bersabda orang yang menjaga di tapal batas artinya perbatasan antara muslimin dengan kafirin dia menjaga satu hari <clears throat> sehari semalam itu lebih baik dari puasa dan sholat malam selama sebulan <clears throat> dan jika ia mati maka mengalirlah pahala amal yang biasa dikerjakan diberikan rezeki dan dia dilindungi dari azab atau siksa kubur dan fitnahnya. Ini tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Abu Dhar, disebutkan juga oleh Ibnu Umar bahwa sesungguhnya seutama-utama amal sesudah salat adalah jihad sabilillah. Tentang jihad ini harus jelas, arti jihad di jalan Allah bukan di jalan syaitan, bukan juga mengikuti hawa nafsu. Untuk melihat di halaman 551 ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. alaihi "Wahai Rasulullah, ada seorang yang berperang karena mengharap ghanimah, harta rampasan perang. Ada orang yang lain berperang supaya disebut namanya dan ada yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. Siapakah yang dimaksud berperang di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah al-'ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu tinggi, maka ia fi sabilillah di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa al Ashari Jadi jihad yang dikatakan jihad sebenarnya apabila orang itu berperang tujuannya agar kalimat Allah ini tinggi. Agar tegak agama Allah, agar manusia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Maka ini dikatakan jihad fisabilillah. Kemudian pembahasan yang kedua pembahasan hukum jihad. Hukum jihad. Hukum jihad adalah fardu atau wajib dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Ta Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kamu berperang padahal perang itu tidak menyenangkan hati kalian. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Eh, padahal ia tidak baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu jelek bagi kamu, tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang kewajiban jihad. Jihad ketika pertama kali diwajibkan jiwa ini nggak bisa terima. Karena apa? Dengan jihad dia harus meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perdagangannya, dan dia harus korbankan dirinya dan hartanya. Jelas yang seperti ini ada sesuatu yang tidak suka dalam jiwa manusia, tapi Allah mengatakan wa huwa Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa lakum. Barangkali kamu tidak suka kepada sesuatu padahal itu baik buat kamu. Arti dengan jihad ini banyak manfaatnya, puluhan manfaat dengan jihad. Dan bagi orang itu dengan jihad akan menghilangkan kesulitan, akan menghilangkan kesedihan, akan mengindang, menghilangkan kegundah gulanaan dengan jihad itu juga bahwa dia akan mati syahid yang akan masukkan dia ke dalam surga dengan jihad dia akan diangkat derajatnya dengan jihad Allah akan menegakkan agama ini. Banyak puluhan manfaat dari jihad. Jadi Allah menyebutkan barangkali kamu tidak suka dengan jihad ini. Wa huwa khairul lakum. Wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Engkau tidak suka, padahal itu lebih baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu cinta sesuatu dan itu jelek buat kamu. Dan manusia dia menyenangi hartanya dan lain, padahal itu jelek buat dia. Dijelaskan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah. Beliau berkata, jihad itu wajib bagi setiap individu, baik yang dalam keadaan berperang maupun yang sedang duduk tidak ikut berperang. Orang yang sedang duduk apabila diminta bantuan maka ia harus memberikan bantuan. Jika diminta untuk maju perang maka ia harus maju perang. Dan jika tidak dibutuhkan maka hendaklah ia tetap di tempatnya. Di dalam dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang jihad ini ketika pembebasan kota Mekah itu Fathu Mekah Nabi SAW bersabda la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa fanfiru tidak ada hijrah setelah Hatu Mekah pembebasan kota Mekah akan tapi yang ada jihad dan niat yang baik bila kalian diminta untuk maju perang maka majulah Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Di sini disebutkan bahwa tidak ada hijrah sesudah Fatu Mekah. Karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Nabi menyebutkan tentang jihad dan niat. Apabila kalian diperintah oleh ulil amri, maka kalian harus berangkat untuk jihad. Dan hukum jihad menurut syariat itu adalah fardu kifayah hukum jihad dalam syariat Islam itu fardu kifayah bukan fardu ain dan para ulama mengambil dalil tentang jihad ini fardu kifayah diambil dari surah An-Nisa ayat 95 96 surah Taubah ayat 102 surah Al-Muzammil ayat 20 dan juga hadis Nabi yang sahih Di surah An-Nisa ayat 95 dan 96 antum lihat yang menunjukkan tentang jihad itu fardu kifayah. Allah SWT berfirman, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم wa anfusihim al-qa'idina darajah wa kullahu wa'ada Allahu al-husna wa faddalallahu mujahidina al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa tidak sama orang beriman yang duduk yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihad dengan Allah dengan harta dan jiwanya Allah melibatkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk yang tidak berperang tanpa uzur. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik yaitu surga dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah menyebutkan di sini tidak sama antara orang yang duduk yang tidak berperang dengan orang mukmin yang berperang. Orang mukmin yang tidak berperang dengan orang mukmin yang berperang jelas tidak sama. Allah menyebutkan Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman baik yang berperang maupun yang tidak tapi jelas yang berperang lebih utama kata Allah semua yang berperang dan tidak dijanjikan dengan kebaikan tapi Allah mengutamakan orang-orang yang jihad atas orang-orang yang tidak berjihad dengan ganjaran yang besar. Artinya orang yang berjihad ganjarannya besar, diberikan derajat yang tinggi, diberikan ampunan, diberikan rahmat dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini menunjukkan apa? Bahwa jihad fardu kifayah. Enggak semuanya disuruh Allah berperang. Ada yang tetap tinggal, ada juga yang berangkat untuk perang. Begitu juga dalam surah Taubah, di ayat 122 Allah berfirman wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Surah Taubah ayat 102. Artinya tidak patut orang-orang mukmin semuanya pergi ke, ke medan perang. Mesti ada orang-orang yang tafakuh fitin mendalami agama Islam ini. Mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah, memahami akidah yang benar, Tujuannya apa? Adanya orang seperti ini supaya mereka bisa mengancam keluarganya, kaumnya agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi sebagian berjihad, sebagian menuntut ilmu, harus ada dua-duanya. Gak boleh semuanya pergi ke medan perang. Ini Allah menyebutkan demikian untuk menunjukkan bahwa jihad itu fardu fardu kifayah bukan fardu ain. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan tentang bahwa jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Begitu juga empat imam mazhab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Mereka telah bersepakat bahwa jihad fisabilillah hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya kalau tidak ada yang melaksanakan maka berdosa semuanya. Jadi sepakat seluruh imam mazhab tentang jihad bila itu hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Dan para ulama menyebutkan bahwa jihad yang fardu kifayah itu berubah menjadi fardu ain pada tiga kondisi. Jadi jihad yang hukumnya fardu kifayah itu berubah menjadi fardu ain pada tiga kondisi. Yang pertama, apabila pasukan kaum muslimin dan kafirin orang-orang kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seorang pun mundur atau berbalik. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan, dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air kecuali wanita dan anak-anak. Artinya wanita dan anak tidak ada kewajiban. Ketiga, apabila imam meminta satu kaum atau menentukan berapa orang untuk berangkat perang, maka wajib untuk berangkat. Di dalilnya surah Taubah ayat 38 dan 39 dan juga hadis Nabi. Wa idza sunfirtum fanfiru apabila kalian diminta oleh ulil amri untuk berperang maka kalian berangkat. Dan jihad diwajibkan atas setiap muslim yang sudah balik, berakal, merdeka, laki-laki. Jadi ya, perempuan nggak ada kewajiban jihad bagi perempuan tidak ada. Laki-laki mempunyai kemampuan untuk berperang. Kemudian yang ketujuh mempunyai harta yang cukup baginya dan keluarganya selama kepergiannya dalam berjihad. Bagi kaum wanita tidak ada jihad Jihad mereka adalah haji dan umrah. Hari ini berdasarkan hadis Nabi SAW, itu hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun? Qala na'am. Alaihinna jihadun la kitala fihi al-hajj wal umratu. Saya ulangi, ya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umratu." Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Rasulullah SAW menjawab, "Ya, iya. Kaum wanita wajib jihad, jihad yang tidak ada peperangan dalamnya yaitu ibadah haji dan umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Lafaz ini milik Ibnu Majah. Jadi bagi wanita jihadnya yaitu haji dan umrah. Tapi yang perlu diingat bahwa wanita yang berangkat untuk pergi haji atau umrah dia wajib dengan mahramnya. Wajib dengan mahramnya. Apakah dengan suaminya atau dengan bapaknya atau dengan kakak atau adiknya yang laki-laki atau dengan <clears throat> anaknya yang laki-laki atau dengan keponakan yang laki-laki atau dengan pamannya. Jadi ini yang dikatakan mahram. Kalau dia berangkat sendiri tanpa mahram menurut syariat Islam, dia tidak ada kewajiban karena wanita berangkat tanpa mahram ini perbuatan pelanggaran dalam syariat. Sebab Nabi yang bersabda, sebab Nabi SAW bersabda, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'adhi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahram. Jadi haji ini dan umrah ini safar, maka dia harus dengan mahram nggak boleh perempuan berangkat sendirian tidak boleh. Bahkan di zaman Nabi SAW ketika diwajibkan haji, Nabi umumkan kepada para sahabat seluruhnya. Kemudian ada seorang bertanya ya Rasulullah, saya sudah mendaftarkan diri saya untuk perang, sedangkan istri saya mau berangkat haji. Kata Nabi, kamu batalkan perang kamu, kamu berangkat haji bersama istri kamu. Disuruh batalkan. Batalkan yang sudah daftarkan jihad itu batalkan. Kamu antarkan istri kamu. Padahal si wanita ini berangkat bersama Rasulullah, bersama istri Rasulullah, bersama para sahabat. Dan banyak sekali sahabat yang ikut. Kalau dikumpulkan semua dari semua pelosok yang ikut bersama Rasulullah, itu sampai 100 ribu. Pada waktu hajatul wada, Nabi sekali haji dan itu yang terakhir. Jadi ini tentang masalah jihad bagi wanita adalah haji dan umrah dan keutamaan juga haji dan umrah ini banyak dan ada ketentuannya. Sebagaimana haji punya ketentuan, begitu juga jihad punya ketentuan, punya syarat, punya rukun. Karena haji dan umrah ibadah, jihad juga merupakan ibadah. Kalau jihad merupakan ibadah, harus dia memenuhi ketentuan ibadah dia wajib ikhlas dan dia wajib ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajiannya. Kalau ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan yang berkaitan dengan materi ini. Jadi usahakan e, pertanyaannya berkaitan dengan materi ini lebih dahulu baru pertanyaan yang sifatnya umum. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Terima kasih Zakalah Heran atas materi dan bahasan yang telah disampaikan di pagi yang berbahagia ini dan saudaraku Siman Sakida kita memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya melalui pesan singkat di 081317776543 atau telepon di 0218236543 dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi kami berharap sekali untuk pertanyaan disesuaikan dengan materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan tadi. Baik, ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya Ustaz. Ustaz bagaimanakah pendapat Ustaz ter terkait dengan adanya sebagian dari kalangan kaum muslimin yang berteriak-teriak eh, jihad di negeri ini dan melakukan uh, terhadap tempat-tempat maksiat dengan dalih uh, nahi mungkar dan bagaimana syariat Islam memandang perkara tersebut. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Jazakallah khairan. Ya. Uh, tentang masalah jihad tadi sudah saya jelaskan bahwa jihad harus dengan ulil amri. Jadi jihad itu harus dengan ulil amri. Jadi nggak bisa orang uh, meneriakkan jihad hatta khatib ustad nggak berhak sama sekali atau dia seorang ulama nggak berhak meneriakan jihad. Yang berhak meneriakan jihad adalah ulil amri. Jadi ulil amri yang yang mengajak untuk berjihad. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau orang yang jahat? Seperti tadi sudah saya jelaskan sebagaimana penjelasan para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab mereka kalau dalam kitab-kitab akidah wal hajj wal jihad madiyani ma'ul amr min al muslimin barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Haji dan jihad tetap berlaku bersama ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Apakah orang yang baik atau orang yang jahat ulil amrinya sampai hari kiamat tidak bisa dibatalkan oleh suatu dan tidak dapat dirusak. Ini yang pertama yang berkaitan dengan jihad. Yang kedua, apa yang mereka lakukan dalam bentuk al-amar mungkar, merusak tempat-tempat maksiat bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Yang berhak yang demikian laul amri. Jadi mengingkari kemungkaran itu harus dengan kekuatan dan juga mendatangkan maslahat. Kalau kita lihat yang ada ini justru dengan mereka merusak tidak mendatangkan masalah sama sekali. Bahkan timbul lagi tempat maksiat yang lebih bagus lagi dibangun oleh mereka. Beda kalau yang melaksanakan ul amri, ul amri bisa memaksa mereka untuk menghancurkan tempat itu dan tidak memberikan izin selama-lamanya. Tapi beberapa, beberapa kelompok itu akan menimbulkan mafsad yang lebih besar. Bahkan bisa jadi kalau tempat-tempat itu juga punya kekuatan akan terjadi pembunuhan, pertumpahan darah. Makanya ini Islam menganjurkan dan ini sudah kita bahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bahwa tujuan amal mungkar tujuannya untuk menegakkan kemaslahatan, nggak boleh sama sekali adanya mudarat atau kemungkaran yang lebih besar daripada itu atau kerusakan yang lebih besar. Makanya saya sebutkan ketika orang ingin melaksanakan amar mungkar, antum lihat di poin yang ke-70 di buku ini Syarah Akidah sunnah wal Jamaah jadi hukum amar ma'ruf adalah fardu kifayah dan syaratnya harus orang itu berilmu. Yang kedua, dia lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, ada kemampuan dan kekuasaan. Ada kemampuan dan kekuasaan. Yang kelima, harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ini ketentuan dari amar mungkar. Ada pun dilakukan oleh sebagian orang kita lihat mereka juga bukan orang yang berilmu sama sekali orang-orang yang jahil mereka sendiri banyak berbuat dosa dan maksiat mereka sendiri banyak berbuat dosa maksiat bagaimana mereka akan menegakkan amar ma'ruf mungkar sedangkan mereka masih berbuat maksiat baik tentang akidahnya mereka banyak kerusakan baik tentang ibadahnya sholatnya juga masih masih jauh dari yang syar'i belum lagi yang lainnya kewajiban yang lain juga kepada orang tuanya mereka sangat jauh dalam berbakti kepada orang tua bagaimana mereka menegakkan amar ma'ruf mungkar jadi harus mereka berilmu. Kemudian mereka harus lemah lembut, mereka harus sabar dan juga ada kemampuan. Dan peng, apa? penegakan amar ma'ruf mungkar, penegakan amar ma'ruf mungkar tidak boleh menimbulkan kerusakan sama sekali nggak boleh. Bab Islam datang membawa kemaslahatan dan menghilangkan segala macam bentuk kerusakan. Ini agama Islam. Agama Islam agama rahmat dan Islam menyuruh untuk berlaku adil dan kadang-kadang juga mereka yang sebagian tempat yang mereka lakukan tempat-tempat yang lain mereka nggak lakukan dan ini jadi benar-benar syariat Islam dan juga Islam mengharamkan perbuatan kezaliman melampaui batas dan juga permusuhan Islam juga mengharamkan berbuat kerusakan di muka bumi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sudah sesudah baiknya Islam juga melarang adanya perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Nabi bersabda la darara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan di antara kaidah Islam yang sangat agung yaitu Islam datang membawa kemaslahatan dan mencegah segala macam bentuk kerusakan. Yaitu diantaranya yang berkaitan dengan jihad dan amal mungkar. munkar. Nah, yang lain. Baik, terima kasih Jazakallah Heran Ustaz. Kita angkat pertanyaan yang selanjutnya dari saudara Abdullah di Jakarta yang bertanya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, siapakah yang dimaksud dengan ulil amri yang sebenarnya yang dipahami oleh para salafus saleh Karena ada perbedaan di dalam memahami istilah ulil amri ini di sebagian kalangan dari kaum muslimin Terima kasih Ustaz Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ditafsirkan oleh para mufassirin yang dimaksud ulil amri yang pertama umara, yang kedua ulama. Yang pertama umara yaitu orang-orang yang mempunyai kekuasaan orang-orang yang memang diangkat sebagai penguasa dipilih sebagai penguasa dan seluruh orang dan rakyat mengakui bahwa dia sebagai ulil amri itu pemerintah seperti presiden dan para pejabatnya itu ulil amri dan diakui oleh masyarakat dan seluruh kaum muslimin dan juga orang-orang yang kafir yang berada di negara ini mengakui dia presiden dan juga dia pejabat maka dia akui dia sebagai ulul amri itu yang dimaksud dengan ulul amri apakah ulul amrinya orang yang baik atau orang yang jahat atau orang yang zalim kewajiban dari Al-Quran dan juga dari Sunnah kewajiban kita untuk mentaati ulul amri selama mereka tidak menyuruh untuk berbuat dosa dan maksiat jadi kewajiban untuk mentaatil amri dasar hadisnya banyak. Dan pada waktu pekan yang lalu kita sudah bawakan beberapa hadis tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Tentunya taatnya dalam hal yang ma'ruf, nggak boleh taat dalam berbuat maksiat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata fi ma'siyatillah, inma ta'atu fil ma'ruf." Tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, taat itu dalam hal yang ma'ruf. Dan perintah untuk mendengar dan taat kepada ulil amri Dasarnya banyak hadisnya di antaranya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma habba wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas orang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa walau lamri pada apa-apa yang ia cintai dan ia benci kecuali jika dia dia disuruh untuk berbuat maksiat jika ia disuruh untuk berbuat maksiat tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Tirmizi dan yang lainnya dan juga Nabi bersabda usikum bi taqwallah ta'ah aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa mendengar dan taat wa in amara alaikum abdun habashi meskipun yang merintah kalian seorang hamba habshi jadi kewajiban taat pada amri wajib taat dan ulul amri yang dimaksud adalah pemerintah ulul amri yang dimaksud adalah pemerintah dan dijelaskan oleh oleh para ulama tentang masalah ini Nam. Baik, jazakallah heran atas jawaban yang disampaikan. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, jika ada di negeri-negeri muslim yang lain yang saat ini terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan uh, kelompok uh, Syiah semisalnya seperti yang terjadi di Suriah dan uh, Yaman saat ini dan di sana tidak ada penegakan jihad oleh pemerintah negeri ini Bagaimanakah upaya kita dari kaum muslimin di Indonesia atau di negeri-negeri yang lainnya untuk memberikan pertolongan kepada mereka? Apakah boleh bagi sebagian dari eh, kaum muslimin berangkat secara eh, tersembunyi untuk membantu saudara-saudaranya berjihad di negeri-negeri tersebut? Atau bantuan seperti apakah yang disyariatkan di dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Iya, tentang masalah jihad sudah saya jelaskan tadi bahwa jihad harus bersama ulil amri jihad bersama ulil amri jadi nggak bisa orang jihad sendiri-sendiri atau masing-masing kita mengetahui tentang Suria dan juga yang lainnya tapi harus dengan ulil amri kalau ulil amri tidak mengizinkan tidak boleh berangkat sendiri dan ini fatwa para ulama. Apakah itu fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, al lajna Ad-Daimah, Syekh Fauzan dan yang lainnya. Itu menjelaskan bahwa jihad bersama ulil amri. Syekh Albani juga demikian. Jihad bersama ulil amri. Jadi sekarang kalau ulil amri tidak memerintahkan kita untuk berangkat, maka kita wajib membantu mereka jadi dengan mengirimkan harta karena mereka butuh harta. Butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Ya kewajiban kaum muslimin itu wajib membantu. Apakah dari Indonesia, dari Malaysia, dari Saudi Arabia, semuanya wajib membantu. Di tempat-tempat yang terjadi peperangan, yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafirin, maka wajib dibantu. Seperti juga Palestina, wajib dibantu. Yang kita bantu ya dengan harta kita, yang kedua dengan doa. Kita mendoakan mereka di saat kita sholat malam atau di waktu sholat Jumat atau yang lainnya di waktu-waktu yang di, dikabulkan atau di tempat-tempat yang dikabulkan kita doakan mereka dan ini menurut syariat Islam demikian tapi berangkat seperti dilakukan oleh sebagian orang sendiri-sendiri ini siapa yang nanti yang akan memimpin mereka untuk berjihad Kemudian bagaimana mereka ngerti atau tidak medan jihad dan yang lainnya. Ini berkaitan juga dengan masalah nyawa, berkaitan juga dengan masalah keluarganya dia. Nanti siapa yang mau jamin? Bahkan kadang-kadang juga dengan dia berangkat ke sana bukan justru membantu, malah merepotkan kaum muslim yang ada di sana. Bagaimana kalau dia meninggal dunia syahid? Kan juga harus diketahui oleh ulil amri, bagaimana keluarganya, siapa yang menyantuni keluarganya, bagaimana dengan anaknya. Makanya Islam mensyariatkan dicatat semua yang berangkat jihad itu dicatat. Dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dicatat semuanya. Dan siapa yang meninggal dunia yang syahid dan bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Itu kaitannya luas dalam masalah itu, nggak nggak sembarangan. Kaitannya juga bagaimana kalau seandainya dia syahid bisa billah Berarti istrinya dia wajib untuk iddah selama 4 bulan 10 hari. Kalau sudah itu dia harus eh, dia kalau dia mau nikah lagi boleh. Tapi kalau dia nggak ada kabarnya bagaimana? Bingung juga istrinya mau nikah atau tidak? Bagaimana anaknya? Dan siapa yang menjamin? Makanya harus dengan ulil amri. Ya ketentuan syariat harus dengan oleh amri. Ulil amri mencatat mereka dan ulil amri bertanggung jawab juga untuk menjamin mereka. Wallahu alam. Baik, jazakallah kelahiran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon di 0218236543. Silahkan dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan tema dan bahasan yang kita simak tadi. Silahkan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Uh, dengan ID di Medan, Pak. Uh, ah, ID di Medan, silahkan, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak ke inti pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah, silakan. Uh, ini yang nama tanyakan gini Ustaz. Hmm, bagaimana kalau keadaan anak kita lagi tolabul ilmi di Yaman? Iya. Apakah memang kita uh, lebih bagus uh, ikut kita berjihad atau tolabul ilmi aja Ustaz? saat? Baik. Baik. Demikian pertanyaannya. Terima kasih interaksi Bapak. Assalamualaikum. Wa oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Pertanyaannya. Ya, uh, saya ulang kembali Ustaz pertanyaan dari pendengar di Medan tadi. Diulangi pertanyaannya. Baik. Ya, pertanyaan dari Bapak di Medan tadi, beliau bertanya bagaimanakah hukumnya bagi eh, anak kita yang belajar di Yaman yang menuntut ilmu di uh, terutama di markas uh, Ahlus Sunnah di Yaman yang kemudian terjadi uh, penyerangan kaum Syiah dan uh, terjadilah uh, peperangan di sana bagaimanakah sikap mereka apakah tetap menuntut ilmu ataukah bagi mereka dibolehkan untuk berjihad mengangkat senjata terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz disampaikan. Iya. E, tentang masalah jihad, kalau satu tempat itu diserang atau diperangi, saya jelaskan di halaman 563 antum lihat. Eh, 553. 553 Jadi para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardu ain pada tiga kondisi. Yang pertama apabila pasukan muslimin dan kafirin bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang. Maka tidak boleh seorang mundur atau berbalik. Yang kedua apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air kecuali wanita dan anak-anak. Yang ketiga, apabila imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Jadi kondisi sekarang di Yaman, anak antum dan juga yang lainnya yang belajar di Yaman. Ketika tempat itu diserang oleh orang-orang Syiah, kewajiban mereka untuk membela diri. Keadaannya mereka sudah menyerang, dan di situ banyak wanita, anak-anak yang wajib kita bela, maka dia wajib untuk untuk berjihad dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Wallahu alam. Baik, jazakallah heran atas jawabannya. Demikian Bapak di Medan, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya dari penelpon yang kedua, 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Ya, saya Bayu dari Kalibata. Silakan Pak, ke inti pertanyaan. Ya. Pak Ustadz, eh, pada saat perang kemerdekaan 1945, para pahlawan Indonesia dulu, apakah bisa disebut berjihad karena ya. Allah? Itu saja. Baik. Baik, terima kasih, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, bisa menyimak dengan jelas Ustaz. Ya, halo, silakan Ustaz. Naam. Halo. Nah, kita coba kembali sapa, halo Ustaz. Naam, halo Ustaz. Assalamualaikum. Mali dengan baik? Halo Ustaz. Saudaraku seiman, kita coba untuk menyapa kembali uh, eh, Al Ustaz yang saat ini berada di Masjid Imam Ahmad bin Hambal Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Bawas, iya, nah, Bawas. Nah, baik, eh, bisa menyimak eh, pertanyaan Bapak yang dari Kalibata tadi, Ustaz? Diulang pertanyaannya. Ya, baik. Pertanyaan dari beliau, Bagaimanakah dengan peperangan yang terjadi di negeri kita tahun 1945 di mana eh, kaum muslimin uh, membela atau uh, melakukan peperangan dengan orang-orang kafir yakni dari Belanda untuk uh, merdeka. Apakah ini bagian dari jihad yang disyariatkan? Terima kasih. peperangan Ya, peperangan kalau peperangan melawan orang kafir ya tetap termasuk jihad. Tujuannya dia untuk menegakkan agama Allah. Tetap dikatakan jihad fisabilillah kalau tujuannya untuk menegakkan agama Allah agar manusia ini semua beribadahnya kepada Allah. Jadi bukan sekedar mengusir orang kafir, bukan sekedar membunuh orang kafir. Yang dikatakan jihad itu apabila dia berjihad untuk menegakkan agama Allah. Dan Nabi menyebutkan man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fahuwa fi sabilillah Barang siapa berperang agar kalimat Allah ini tinggi atau kalimat Allah ini tegak, maka dia termasuk di jalan Allah. Itu aja kaidahnya. Tinggal itu diambil untuk semuanya. Artinya untuk semua negara. Kalau dia berperangnya untuk menegakkan kalimat Allah, maka itu termasuk jihad billah. Adapun kalau tujuan yang lain tidak termasuk fisabilillah. Wallahu alam. Nah, terima kasih Ustaz Jazakallah kelahiran atas jawabannya. Kita angkat satu pertanyaan kembali dari telepon di 0218236543. Nah, silahkan. Halo. Iya, silahkan. Ya, halo. Iya. Assalamualaikum Bapak, silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Silahkan Pak, dari mana? Ya, dari Pak Haryadi di Sulawesi, Pak. Silahkan Pak. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume televisinya Bapak ada feedback yang cukup mengganggu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Haryadi di Sulawesi Selatan Pak. Silakan Pak Haryadi. Ya. Uh, Ustaz, saya mau bertanya tentang uh, hukum riba. Mohon maaf Bapak, eh, kita sedang membahas tentang eh, permasalahan jihad Bapak ya. Mungkin ada pertanyaan yang terkait masalah eh, yang kita simak tadi. Iya, sesuai dengan tema. Iya, mohon maaf Bapak ya. Kita iya. pending pertanyaan Bapak dan bisa Bapak kembali bertanya di bahasan yang tepat Pak ya. Baik, Baik terima kasih. Ada pertanyaan Bapak? Tentang jihad ini ya Pak ya. Iya eh, bagaimana Pak eh, seumpamanya seperti ini? Kita punya rumah, eh, kemudian eh, ada seseorang eh, taruhlah pencuri atau perampok yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah kita yeah. dan dia untuk berniat e, eh, membunuh kita gitu. Yeah. Pertanyaan nah, apa Kita uh, dalam posisi uh, terjepit gitu. Hmm. Tidak ada pilihan lain kecuali hanya membela diri. Iya. Nah, kita yang membunuh duluan gitu, Pak. Pencurinya terbunuh oleh kita begitu, Pak? Ya, pencurinya terbunuh. Hmm. Uh, ya. Nah di mata hukum ya e, mungkin juga kita e, salah karena membunuh. Ya. Tapi bagaimana dengan di secara syariat ajaran Islam. Ya. agama Islam, Baik. secara syariat Islam. Baik ya. Pak, terima kasih Pak Haryadi interaksi Bapak jazakallah okay, khairan. Baik. Iya. Nah, ya baik Pak, e, Ustaz bisa menyimak dengan jelas pertanyaan Pak Haryadi? Baik, apa perlu kami ulang kembali Ustaz ya? Iya. Baik, eh, pertanyaan Pak Haryadi tadi, apabila uh, ada suatu rumah yang kemudian masuk pencuri dan uh, terjadi uh, perkelahian untuk membela diri dan terjadilah uh, pencuri tersebut meninggal, bagaimanakah secara hukum syar'i terhadap adanya uh, peristiwa pembunuhan tersebut, Ustaz? Eh, tentang masalah orang yang uh, diperangi atau orang yang diancam untuk dibunuh atau ada perampok yang masuk ke rumahnya. Kemudian dia membela diri. Bagaimana menurut syariat Islam? Ya kalau ada perampok dan kemudian dia mengancam diri kita, kemudian kita membela diri, kemudian dibunuh oleh orang itu maka matinya mati syahid jadi man qatala barang siapa yang memerangi ah, man mata ala dami fahuwa syahid barang siapa yang meninggal dunia karena membela dirinya maka dia termasuk syahid Bahkan Nabi menyebutkan ketika ada seorang ya Rasulullah, ada orang dia menyerang saya. Kemudian saya membela diri. Tapi terus dia berusaha untuk membunuh saya. Bagaimana kalau saya bunuh? Boleh atau tidak boleh kata Rasulullah. arti kondisi kita, kondisi kita dirampok atau datang pencuri ingin mengambil kita, tapi dengan mengancam bunuh. Nah, kita wajib untuk membela diri dan harta kita ingin diambil, kita juga wajib untuk membela diri, membela harta kita. Dan kalau kita maksa harta ini supaya tidak diambil sampai kita dibunuh, maka termasuk syahid. Jadi Nabi menyebutkan demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz sampai kita. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Ustaz jaza kelahiran kami ucapkan atas materi dan dars yang disampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari bahasan syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah poin ke-72 tentang bahasan Ahlussunnah wal Jamaah menegakkan jihad fi sabilillah bersama ulil amri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan bahasan yang bermanfaat ini di Sabtu pekan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Terutama untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat atau Anda yang telah berupaya menghubungi kami untuk bertanya via telepon. Mohon maaf tidak bisa keseluruhan pertanyaan Anda kami ajukan dan kami mengundurkan diri untuk selanjutnya kita akan menyimak program acara yang telah kami persiapkan.